Para hadirin yang saya muliakan, di masa-masa seperti ini, di masa yang penuh dengan fitnah, pembunuhan demi pembunuhan terjadi di berbagai tempat yang ek, uh, eh, frekuensi dan jumlahnya terus dari waktu ke waktu meningkat. Dan umat ini semakin bermudah-mudahan umat ini semakin hari bertambah hari bertambah bermudah-mudahan tentang darah manusia di berbagai negara. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang alamat sa'ah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Al-Fitan قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل tidak akan tegak hari kiamat tidak akan datang hari kiamat sampai eksistensi atau frekuensi jumlah pembunuhan itu terus meningkat yang diistilahkan pembunuhan itu oleh Nabi dengan kalimat al-harju al itu adalah kata, sebuah kata yang berasal dari negeri Ethiopia, Habasyah. Yang kemudian dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lebih tegas lagi, dalam hadis Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Wallazi nafsi biyadih, la tazhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل demi jiwaku demi zat yang jiwaku berada di tangannya yakni demi Allah dunia ini tidak akan sirna dunia ini tidak akan hancur sampai datang kepada umat manusia ini suatu hari suatu masa di mana seorang yang membunuh dia tidak tahu Alasan apa yang mendorong dia untuk membunuh? Tiba-tiba dia sudah terlibat dalam pembunuhan. Dan al-maktul, orang yang terbunuh pun, dia tidak tahu atas kesalahan apa saya dibunuh. Apa salah saya? Tiba-tiba dia menjadi korban. Pembunuhan. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya umat ini untuk disadarkan tentang nilai darah seorang anak manusia. Saya katakan nilai darah seorang anak manusia. Seorang bayi Adam. Lalu bagaimana dengan darah seorang muslim? Saya katakan tadi, penting untuk kita menyadarkan kepada umat tentang nilai darah seorang anak manusia, Bani Adam. Lalu bagaimana dengan nilai darah seorang muslim yang telah mengucapkan La ilaha illallah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Darah seorang anak manusia secara umum, baik itu muslim bahkan juga kafir. Pada hukum asalnya adalah tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh dia dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani yang terkenal dengan Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Salimul Maslul menyebutkan tentang hukum ini tadi. Kata beliau, "Innal asla fi jamil adami al-ismah." Sesungguhnya hukum asal dalam anak manusia adalah terlindungi. Siapa yang menyatakan ini? Syekh Islam Ibn Taimiyah yang menghabiskan umurnya tidak hanya untuk ilmu menulis dan membimbing dan berfatwa, tetapi juga untuk berjihad fisabilillah. Posisi negeri yang beliau ada dan tinggal di sana tidak jauh dari subur al-muslimin perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Beliau di samping menulis karyanya yang banyak sekali yang tak seorang pelajar bahkan tak seorang ulama pun di masa ini kecuali butuh kepada hasil-hasil karya beliau rahimahullah ta'ala. Itu pun beliau juga menghabiskan umurnya untuk riba Duduk dan tinggal di perbatasan-perbatasan negeri muslim untuk menjaga kemungkinan serangan musuh ke negeri kaum muslimin. Itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang berjihad telah menghirup debu-debu jihad. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dalam bukunya yang berjudul As-Saribul Maslul, pedang yang terhunus, maknanya dalam bahasa kita, Beliau menyebutkan bahwa hukum asal darah seorang anak manusia adalah terlindungi. Bil ismatil asliyah wa biman'illahi mu'minina min qitalihim. Dengan hukum asal terlindungi dan yang kedua dengan tegas Allah melarang membunuh mereka sampai datangnya atau tegaknya alasan yang benar yang mengizinkan kita untuk membunuhnya. Apa itu alasan yang benar akan kita bahas insya Allah taala. Islam agama yang ilmiah. Islam bukan agama yang emosional. Islam tidak hanya bermodalkan keberanian pemeluknya muslimin, tetapi Islam bermodalkan keberanian dan lebih dari itu bermodalkan ilmu. Karena Islam itu bukan agama perasaan, seperti agama Nasoro. Bukan pula peras ya, ya, Islam itu agama logika seperti agamanya Yahudi. Nah, Islam itu mabniun alal ilm. Didirikan, ditegakkan, dibangun di atas ilmu sehingga setiap ucapan, sikap, fatwa, komentar itu harus ilmiah. Apa makna ilmiah? Selalu dibawa bimbingan ilmu dari Al-Quran dan sunnah Rasul dan akwal atau pernyataan fatwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah kemudian Syekhul Islam melanjutkan dari apa yang tadi kita dengarkan bersama kata beliau wajabul kafir di awal Islam kadamil qibti alladhi qatalahu Musa khata'an hukum darah seorang kafir pada awal keislaman sama nilainya sama status hukumnya dengan darah seorang kipti yang dibunuh oleh Nabi Musa secara tidak sengaja. Kita masih ingat ya kisahnya di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan diantaranya آه، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان innahu aduun mubi aduun mubilun mubin. Perhatikan baik-baik ayat ini benar-benar mengandung pelajaran bagi kita. Dan ketika Musa masuk ke negeri tersebut di saat penduduknya lagi lalai, tiba-tiba Musa mendapati yang Nabi Allah Musa alaihissalam mendapati dua pria yang sedang berkelahi, ribut. Yang satu dari pengikut Musa yaitu dari Bani Israel, yang satunya dari lawannya yaitu dari Kipti. Kemudian yang dari Bani Israel memanggil, meminta pertolongan, tolong, tolong. Maka Nabi Allah Musa melihat keadaan itu, langsung memukul pria yang dari Kipti dengan tujuan untuk melemahkan saja. Supaya tidak terjadi penyerangan kepada pengikutnya yang dari Bani Israel. Ternyata di luar dugaan si Kipti ini jatuh wafat mati ya subhanallah apakah kemudian Musa menganggap perbuatannya ini sebagai perjuangan sebagai jihad di sabilillah karena telah menolong seorang bayi Israel atas musuhnya yang kafir kifri kafir ya. apakah kemudian Musa menyatakan saya telah memperjuangkan agama saya menolong seorang yang terdolimi dari agama saya Jawabannya tidak. Ternyata Nabi Allah Musa menganggap perbuatan yang terjadi itu sebagai dosa. Sehingga beliau menyesal ketika di dunia dan menyesal nanti ketika di akhirat. Ketika di dunia, Nabi Allah Musa menyatakan dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qala Rabbi ini walamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan berbuat kesalahan ini. Maka ampunilah aku ya Allah. Apa kesalahan itu? Disebutkan dalam hadis asy-syafa'ah yang menyebutkan tentang asy-syafa'atul uzma. Tentang asy-syafa'atul uzma yaitu al-maqamul mahmud yang akan terjadi di yaumil qiyamah ketika umat manusia berdatangan kepada para rasul Berdatangan kepada para nabi meminta syafaat agar didoakan ya Allah percepat bisa Kami sudah lelah, kami sudah capek. Lelah, taat. Mintakan kepada Allah, datanglah umat manusia berbondong-bondong kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Faqala ya Adam, Anta khalaqaka Allah biyadih. Disebutkan kelebihan Nabi Adam dibandingkan yang lainnya. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Doakan kepada Allah agar hisab ini dipercepat. Kami sudah capek. Katamu e, Nabi Adam, nafsi, nafsi. Aku sedang sibuk mengurus dosaku sendiri. Kesana, pergilah kepada Nuh. Awal Rasulin ba'atahullah ilal ardi. Seorang Rasul yang pertama yang diutus ke Nabi. bumi. Dia datanglah kepada manusia ke Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh pun menolak menyatakan nafsi nafsi saya sedang sibuk mengurus kesalahan saya sendiri. Pergilah kepada Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim dan Ibrahim pun menolak. Kemudian Ibrahim menatakan menyatakan datanglah kepada Musa. Akhirnya mereka datang, manusia yang berbondong-bondong kepada Nabi Allah Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Allah Musa menghadapi permohonan umat manusia untuk berdoa kepada Allah mempercepat hisab kata Musa alaihissalam inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qabla wa lan yaghdab ba'dahu mithla sesungguhnya hari ini Tuhanku Allah telah marah dengan bentuk kemarahan yang tidak pernah Allah marah sebelumnya sebesar ini dan tidak akan pernah Allah marah sebesar kemarahannya hari ini di waktu yang akan datang. Ini kata nafsan lam umar biqatliha nafsi nafsi. Aku telah membunuh seorang jiwa yang aku belum diizinkan oleh Allah. Belum ada syariat untuk membunuh mereka. Belum waktunya aku telah bunuh dia maka aku sekarang sedang memikirkan dosaku. Ya subhanallah, membunuh seorang kafir. Maka dari itu, Islam adalah agama yang adil. Islam agama yang ilmiah. Tidak sebagai agama yang morat marit, agama yang uh, tanpa aturan. Muhammad Mari bahasa Malaysia apa? Anjus. Kota kaji. Iya. Apa? Korak. Hah? Korak poranda Nah, Islam agama yang teratur, diatur. Masing-masing manusia diatur haknya. Muslim kan atau kafir. Muslim ini siapa punya hak semuanya. Diatur oleh Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian wahai mukminin untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya masing-masing. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di penulis kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan ketika menjelaskan tentang ayat wala taqtulun nafsal harramallahu illa bil haqq Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa alasan yang dibenarkan? Kita bahas insya Allah. Namun pertanyaan sekarang adalah jenis-jenis macam-macam jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Siapa itu? Kata beliau, yang pertama an-nafsul muslimah. Jiwa seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Min dzakarin wa untha, saghirin wa kabir, wa barrin wa fajir baik yang muslim ini tadi orang yang sudah berumur tua atau muda, kecil maupun besar, perempuan ataupun lelaki, ya. Kemudian beliau melanjutkan wal kafirah allati qad usimat dan jiwa seorang kafir yang telah terlindungi bil ahdi wal mitsaq dengan perjanjian dan kesepakatan kesepakatan oleh karena itu di dalam Islam kafir sendiri pun dibagi-bagi bertingkat-tingkat ada kafir yang diistilahkan dengan kafir dini orang-orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin hidup dengan membayar jizyah maka mereka punya hak rumahnya nggak boleh dirampas atau dirampok ya. hartanya nggak boleh juga diambil nggak boleh dimukai ditusuk atau dipukul nggak boleh nah. apalagi di Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya man ada bin niyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyam. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dini, maka aku yang akan menghadapi dia nanti di hari kiamat. Menegakkan hujah atasnya. Di hari kiamat nanti. Padahal kafir, tapi Islam punya aturan. Kita ini agamanya, agama kita adalah agama yang mengenal hak-hak manusia. Yang kedua dinamakan kafir mu'ahad. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan kitab tauhid. Beliau menyebutkan yang kedua adalah kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Boleh disebut dengan mu'ahid dengan kasrah juga boleh. Kafir muahid adalah seorang kafir yang negara dia sedang ada perjanjian damai atau gencatan senjata, perjanjian damai itu tidak saling menyerang dengan negara kita. Ada hubungan bilateral untuk tidak saling menyerang. Maka ketika ada seorang kafir dari negeri tersebut masuk ke negeri kita, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan, man qatala mu'ahadan, lam yarah raihatal jannah, wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'i arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi harum surga, jannah, padahal aroma wangi atau harum jannah itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Ya subhanallah. Betapa indahnya Islam. Betapa indahnya Islam. Betapa rahmatnya Islam yang Allah nyatakan tentang Rasul, "Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang berikutnya adalah kafir harbi atau musta'min. Kafir musta'min boleh dibaca musta'man. Kafir musta'min yaitu seorang kafir yang datang ke negeri muslimin dia masih kafir statusnya. Masih kafir atau musyrik. Datang ke negeri muslimin meminta perlindungan karena kepentingan ingin belajar Islam atau kepentingan perdagangan atau kepentingan berobat pribadi ya. minta perlindungan saya tolong lindungi saya saya ingin masuk ke negara anda punya kepentingan ini dan itu maka yang seperti ini pun wajib untuk dilindungi nah yang keempat adalah kafir harbi yaitu orang kafir atau negara-negara kafir yang telah mengumumkan bendera peperangan terhadap muslim. Nah, ini ada pembahasan tersendiri insya Allah Ta'ala.